PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri ke-619 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Tiono sebagai Sanggrama Wijaya, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, Hahaha, sakit pinggang, encok, rematik. Minum Kamong Super Pill, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Encok, encok kulon. pil, menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Sang Ramapati mengunjungi Lembu Sora di ruangan penjara. Sang Ramapati menunjukkan sikap prihatin melihat keadaan Lembu Sora. Tapi nampaknya Lembu Sora tetap tegar. Hatinya tetap teguh dan semangatnya tidak tergoyahkan. Terima kasih Kakang Ramapati. Tapi aku tidak membutuhkan belas kasihan orang lain. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Jangan berkata seperti itu, Adi Lembu Sora. Kita ini sahabat. Sampai sekarang pun kita masih bersahabat. Setidak-tidaknya menurut anggapanku. Terima kasih. Karena kau masih menganggap Lembu Sora sebagai sahabatmu. Tentu saja Adi Lembu Sora. Aku tidak pernah bisa melupakan peristiwa-peristiwa masa lalu yang kita alami bersama-sama. Ketika itu kita masih berada di bawah pimpinan Gusti Prabu Kertanegara Raja Singasari. Dan selanjutnya kita mengikuti junjungan kita yang baru, Gusti Sang Rama Wijaya, yang kemudian menjadi Raja Majapahit. Selama itu pula kita terus-menerus kerjasama, bahu-membahu, saling berkorban untuk kepentingan Majapahit. Maaf Kakang Ramapati, apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan kepadaku? Begini Adi Lembu Sora. Kemarin kita semua mengadakan sidang perkara mengenai Demung Wira anak buahmu. Mungkin kau juga sudah mendengar berita itu. Demung Wira melarikan diri, kemudian disusul mantri, para krama, dan patih emban. Mereka semua adalah anak buahmu, orang-orang kepercayaanmu. Karena itu Sora, coba kau berikan keterangan yang jelas. Apakah kau memang terlibat dalam perkara pembunuhan Mahisa Taruna? <laughs> Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang Ramapati? Apakah aku terlibat ataukah tidak? Kalau menurut pendapatku, ya. Karena memang mereka adalah anak buahmu, kemungkinan besar kau terlibat. Kalau aku terlibat, Kau mau apa ke Kang Ramapati? Mau menangkapku? Mau membunuhku? Atau mau menyiksaku sampai hatimu puas? Silakan. Lembu Sora tidak akan mundur barang setapak pun. Akan kuhadapi semuanya dengan dada terbuka. Silakan Kakang Ramapati. <laughs> Jangan begitu Adil Lembusora. Tidak pantas orang tua seperti kita sesumbar seperti itu. Aku bukan hanya sesumbar Kakang Ramapati. Aku dilahirkan sebagai seorang laki-laki dan aku adalah prajurit Majapahit. Aku bukan hanya sesumbar. Aku akan membuktikan kata-kataku. Aku percaya Adil Lembusora. Kau memang gagah berani tapi aku datang kemari bukan untuk mengajakmu perang tanding, bukan itu bukan. Sudahlah Kakang Ramapati, kalau tidak ada yang penting, sebaiknya kau cepat pergi. Aku merasa lebih bahagia jika tak ada seorang pun menengokku di penjara. Aku bisa menikmati kesendirianku tanpa gangguan dari orang lain. Pergilah Kakang Ramapati. Sabar Adi Lembusora. Aku belum menyampaikan berita penting itu. Karena itu aku tidak akan pergi dulu. Sabarlah, tenanglah. Kalau memang Adi Sora merasa tidak terlibat, sudahlah. Pemerintah Majapahit juga tidak akan mengambil tindakan apa-apa. Gusti Prabu juga sudah cukup memahami dirimu. Kami semua tidak akan membuatmu rugi, Adi Lembu Sora Kalau memang kau tidak terlibat, tidak tersangkut perkara pembunuhan Mahisa Taruna, kemungkinan besar kau akan bebas. Aku sudah mendengar berita itu dari Kamandan. Tapi mana? Sampai sekarang aku masih berada di ruangan ini. Apakah kebebasan yang telah dijanjikan itu hanyalah kebebasan semu? Ada apa sebenarnya ini? Begini Adil Musora. Kau memang akan segera dibebaskan, tapi sayang sekali Nampaknya kau harus sudah mengakhiri pengabdianmu terhadap pemerintah Majapahit. Apa maksudmu, Kakang Ramapati? Oh, tenang, Adi Lembu Sora tenang. Apa maksudmu? Aku tidak boleh mengabdi lagi kepada Majapahit. Oh, Kakang Ramapati, aku sudah menyerahkan segala-galanya bagi Majapahit. Aku sudah memberikan segala-galanya yang kumiliki untuk membangun Majapahit. Dan sekarang tiba-tiba aku tidak boleh mengabdi kepada negeri ini. Apa maksudnya? Kau boleh merasa kecewa Adi Lembu Sora, tapi itu sudah merupakan putusan kita semua. Bahkan Gusti Prabu telah merestui keputusan itu. Keputusan apa? Ketahuilah Adi Lembu Sora. Sebenarnya sidang pengadilan memutuskan hukuman mati bagimu. Tapi kemudian aku mengusulkan lain dan rupanya usulku diterima oleh para hadirin dan rupanya juga berkenan di hati Gusti Prabu Adi Lembusora. Keputusan hukuman mati itu sekarang dirubah dan bunyinya menjadi hukuman buangan seumur hidup. hukuman buangan seumur hidup. Benar, Adi Lembu Sora. Oh, ah. Gusti Prabu telah merestui keputusan itu. Sebentar lagi kau akan menjalani hukumanmu. Kau dan keluargamu akan dibuang ke Tulembang untuk selama-lamanya. Oh, hukuman itu terlalu kejam. Lebih baik aku dibunuh. Lebih baik kepalaku ini dipenggal oleh Algojo. Hukuman seperti itu terlalu kejam bagi lembu Sora. Jadi aku sama sekali sudah tidak boleh menginjak Majapahit. Jadi aku sudah dianggap tidak pantas lagi mengabdi kepada negeriku sendiri. Itu sudah merupakan keputusan Adi Lembu Sora. Dan kukira hukuman itu agak ringan dibandingkan dengan hukuman mati. Setidak-tidaknya kau masih bisa berkumpul dengan keluargamu. Ya, memang kurang memuaskan. Ya, tapi apa boleh buat Adi Lembu Sora. Kau memang tinggal menjalaninya saja. Sebentar lagi akan ada prajurit-prajurit Majapahit. Mereka akan datang kemari dan membawamu pulang ke rumahmu. Dan selanjutnya kau harus bersiap-siap meninggalkan istana Majapahit. Selamat jalan, Adi Lembusora. Setelah kau berada di Tulembang nanti, mungkin aku tidak mempunyai kesempatan lagi mengunjungimu. Maafkan aku. Uh, kau menang, Kakang Ramapati. Kali ini kau benar-benar keluar sebagai pemenangnya. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Tidak. Baiklah, Adil Sora. Aku tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Aku terlalu sibuk. Aku harus menyelesaikan urusan-urusan yang lain. Sekali lagi selamat jalan Thank you. Setelah Sang Ramapati pergi, Lembu Sora termenung di ruangan penjara. Tangan-tangannya menggenggam jeruji penjara yang terbuat dari besi baja. Wajah Lembu Sora kelihatan sangat geram. Geram bercampur sedih tak terhingga. Oh, Kakang Ramapati. Kakang Ramapati. Aku tahu kau telah menyiapkan sebuah rencana busuk. Aku tidak percaya bahwa kau akan tinggal diam begitu aku berangkat ke Tulembang. Kurang ajar. Aku benar-benar terjebak. Aku telah masuk perangkap yang sukar untuk dilepaskan. Baik, baik Kakang Ramapati. Pertarungan belum selesai. Kau memang sahabatku. Tapi tidak henti-hentinya kau berusaha menyingkirkan lembu sora. Baik, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan melayanimu, Ramapati. Sekarang atau besok, aku akan melayanimu. Sakit pinggang, encok, rematik Minum Karol Super Pill Buang air kecil jadi lancar Dan sakit pinggang hilang Aduh, aduh, sakit pinggang Jalannya sempoyongnya Encok, encok kuloro Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Sementara itu, Sang Ramapati bergegas melangkah menuju ke ruangan pribadi raja. Beberapa orang prajurit jaga mengangguk kecil kepadanya, tanda memberikan penghormatan. Sang Ramapati terus melangkah tidak menggubris mereka. Tak lama kemudian dia sudah duduk menghadap Sang Prabu di ruangan pribadi raja. Sang Prabu sendiri tidak dapat menduga apa maksud kedatangan Sang Ramapati itu. Ada apa, Paman Ramapati? Mengapa kau tiba-tiba menghadap tanpa kupanggil? Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon ampun kalau sekiranya kehadiran hamba ini telah mengganggu ketenangan Gusti Prabu. Tidak apa, apa Man Ramapati. Kalau memang kau mempunyai keperluan penting, kau memang harus datang menghadap. Ada persoalan apa, Paman? Ampun, Gusti Prabu. Ini masih menyangkut perkara Adi Lembusora. Ada apa lagi? Bukankah kita semua sudah memutuskan bahwa paman Nembusora akan segera dibuang ke Tulembang. Kukira keputusan itu sudah sangat baik. Dan bukankah keputusan itu merupakan usulanmu sendiri, Paman Ramapati? Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya usulan hamba di Balai Pasiban Agung Istana kemarin hanyalah merupakan sebuah siasat belaka. Siasat bagaimana, Paman Ramapati? Kau harus tahu, Paman Pertemuan agung di Balai Paseban Agung kemarin bukan untuk bertukar siasat, melainkan untuk mengadili perkara Demung Wira sekaligus mengadili perkara Paman Musora. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Hamba memang sengaja untuk tidak berterus terang karena hamba khawatir akibat-akibat yang lebih jauh. Jika hamba berterus terang, Sebenarnya memang keputusan yang diberikan oleh Bapak Penghulu Keadilan sudah sangat tepat. Artinya hukuman yang paling tepat bagi Adi Lembu Sora adalah hukuman mati. Tapi sekali lagi hamba mohon ampun Gusti Prabu. Tunggu dulu Paman Ramapati. Kau ini bagaimana? Kau adalah seorang pembesar kerajaan. Kau harus mempunyai pendirian. Kata-katamu itu harus bisa dipegang. Karena kata-katamu sendiri adalah juga merupakan bagian daripada undang-undang. Sebab apa? Sebab kau adalah pengawak Praja Majapahit. Kau adalah pembesar kerajaan. Jika kau bersikap seperti Bunglon, Mancolo Putro, Mancolo Putri, sekarang begini, dan besok sudah lain lagi sikapmu. Hal itu pasti akan bisa membuat merosot derajat maupun kewibawaan pemerintah Majapahit, Paman. Ampun Gusti Prabu. Hamba juga sudah menyadari hal itu. Tapi hamba mempunyai pertimbangan dan pemikiran yang lain. Dan semua ini hamba sumbangkan hanya untuk keagungan dan keluhuran nama Gusti Prabu. Sekaligus demi kemajuan dan perkembangan Majapahit. Iya, iya, iya. Lalu bagaimana Paman Ramapati? Coba jelaskan. Tetapi ingat, aku tidak senang orang yang mencela-mencilih. Orang yang tidak bisa dipegang lidahnya. Ampun Gusti Prabu. Hamba sebenarnya juga tidak menyukai sikap seperti itu. Hamba cenderung lebih menyukai sikap berani dan terbuka, jujur dan penuh tanggung jawab. Tapi khusus mengenai perkara ini, hamba terpaksa menempuh jalan siasat. Artinya hamba terpaksa menempuh jalan tidak terang-terangan. Hamba mohon janganlah sikap hamba ini ditaksirkan sebagai sebuah licikan Gusti Prabu. Sebab hamba tidak bisa melihat kemungkinan yang lain. Baik, baik Paman Ramapati. Coba teruskan penjelasanmu. Aku mau mendengar. Aku mau tahu, Paman. Begini Gusti Prabu. Pertama mengenai keputusan yang diberikan oleh Bapak Penghulu Keadilan hamba mengatakan bahwa keputusan itu sudah tepat. Artinya, keputusan itu mutlak harus dijalankan. Lembu Sora memang harus mati, harus dibinasakan, harus disingkirkan dari muka bumi. Sebab kalau tidak, hamba khawatir anak buahnya, orang-orang yang mendukungnya, prajurit-prajurit yang mengagung-agungkannya sebagai panglima perang Majapahit. Suatu saat, dapat memperoleh kesempatan untuk mendudukan lembu Sora di atas tahta Majapahit. Ya, siapa tahu Gusti Prabu. Kita tidak pernah tahu apa sebenarnya isi hati lembu Sora. Bisa saja suatu ketika dia termakan oleh nafsu berkuasa dan jika dia masih bebas berkeliaran, dia masih hidup, dia pasti mencari kesempatan untuk menghimpun orang-orangnya, untuk menghimpun kekuatan guna merongrong kewibawaan pemerintah paduka. Itulah sebabnya keputusan yang diberikan oleh Bapak Penghulu Keadilan hamba nilai sangat tepat. Lalu mengapa tiba-tiba kau mengusulkan agar Paman Lembu sebaiknya dihukum buang saja? Demikian Gusti Prabu. Menyingkirkan Adi Lembu Sora tidak sama mudahnya dengan menyingkirkan kepala perampok. Lembu Sora mempunyai pengaruh yang sangat luas. Bukan hanya di istana ini, melainkan juga di tengah-tengah masyarakat luas. Lembu Sora mempunyai nama yang harum. Lembu Sora disegani oleh kawan-kawan maupun lawan-lawannya. Jika kita bunuh begitu saja, Hamba khawatir peristiwa itu dalam sekejap akan menimbulkan kerusuhan. Dan Majapahit niscaya akan diancam kegoncangan. Itulah sebabnya hamba membutuhkan sebuah siasat guna menyingkirkan lembu sora tanpa harus terjadi hal-hal yang menggoncangkan. Itulah sebabnya hamba mengusulkan agar lembu sora sebaiknya dihukum buang saja. Tapi bukan berarti setelah Lembu Sora meninggalkan Majapahit, dia boleh pergi dengan leluasa. Hamba kira Gusti Prabu tahu apa yang hamba maksudkan. Paman Ramapati, aku tahu apa yang kau maksudkan. Kau bermaksud membunuh Lembu Sora setelah Lembu Sora keluar dari istana Majapahit, bukan? Kau bermaksud menyingkirkannya secara diam-diam, bukan? Ya, Gusti Prabu. Hamba kira cara itulah cara yang paling tepat dan bijaksana. Kita harus menghindari hal-hal yang mengguncangkan, menghebohkan. Dan lagi ada satu hal, Gusti Prabu. Jika hanya lembu sora yang disingkirkan, hamba khawatir keluarganya, istrinya, anak-anaknya masih dapat menghimpun kekuatan di luar. Itulah sebabnya hamba mengusulkan agar bukan hanya lembu sorai yang dimusnahkan, melainkan juga keluarganya. Paman Ramapati, aku tidak dapat menerima usulmu. Aku tidak dapat menyetujui perbuatan kejam. Yang bersalah hanyalah Paman lembu Sora. Mengapa keluarganya juga harus dimusnahkan? Apa salah istrinya? Apa salah anak-anaknya? Ampun Gusti Prabu. Istri Adi Lembu Sora sekalipun hanya seorang wanita, dia pun juga mempunyai pengaruh yang luas. Dan anak-anaknya suatu saat nanti jika tahu orang tua laki-lakinya terbunuh secara semena-mena, hamba khawatir mereka akan menuntut balas. Mungkin Gusti Prabu dapat mengingat kembali apa yang telah dilakukan oleh Mahisa Taruna. Memang, Paman Ramapati. Hal-hal seperti itu memang bisa saja terjadi. Tetapi, aku tetap belum bisa menyetujui usulmu itu. Ampun Gusti Prabu. Apa yang hamba kemukakan hanyalah sebuah usulan. Semuanya kembali ke hadapan Gusti Prabu sendiri. Hamba hanyalah abdi, hamba hanyalah bawahan paduka. Hamba akan mentaati segala keputusan Gusti Prabu. Baiklah, Paman Ramapati. Aku akan memikirkannya sekali lagi. Jika memang usulmu itu kuanggap paling bagus, bisa saja hal itu dijalankan. Ampun Gusti Prabu, sekarang perkenankanlah hamba mohon diri. Sepeninggal Sang Ramapati, Prabu Kertarajasa Jayawardana kelihatan gelisah. Beliau berjalan mondar-mandir di ruangan pribadinya. Sebentar-sebentar beliau mendesah perlahan Bertanda beliau sedang dicekam oleh pikiran-pikiran berat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Nampaknya pemikiran Paman Ramapati cukup masuk akal. Tetapi aku tidak mungkin menyetujui usul itu. Itu perbuatan yang benar-benar licik dan tidak manusiawi. Apalagi harus membunuh seluruh keluarga Paman Lumbusora. Tapi kalau hal itu tidak dilaksanakan, bisa saja apa yang dikhawatirkan Paman Ramapati terjadi. Oh, aku benar-benar bingung. Apakah aku ini pantas menjadi seorang raja? Oh, mengapa aku selalu ragu-ragu? <laughs> Sakit pinggang, encok, rematik Minum kampung Super Pill Buang air kecil jadi lancar Dan sakit pinggang hilang pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Pinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. selalu diguncang kebimbangan. Pikiranku selalu dikacau balaukan oleh keraguan-raguan. Paman Ramapati. Paman Ramapati. Aku sudah lama sekali kenal dengan Paman Ramapati. Tetapi sepertinya aku belum tahu siapa beliau sesungguhnya. Apa sebenarnya yang beliau inginkan? Ketika Sang Prabu sedang gelisah memikirkan perkara Lembu Sora dan mahisa Taruna, pada saat itulah Putri Tribuana, Sang Permaisuri, muncul diiringi empat orang dayang-dayang. Dayang-dayang menunggu di balik pintu, sementara Sang Permaisuri menghampiri Sang Prabu yang sekarang sudah duduk. Maaf, Kakang Prabu. Hamba lihat Kakang Prabu sedang gelisah. Benar, Tribuana. Aku memang sedang gelisah. Kepalaku berdenyut-denyut. Aku pusing memikirkan perkara Paman Nembusora dan Maisa Taruna. Ampun, Kakang Prabu. Bukankah Kakang Prabu mempunyai banyak pembantu setia? Kakang Prabu jangan menyelesaikan sendiri perkara-perkara berat. Nanti penyakit Kakang Prabu bisa kambuh kembali. Aku tidak bisa mempercayakan perkara ini kepada sembarangan orang, Tribuana. Kakang Prabu bisa minta pertimbangan dari Paman Ramapati, Paman Nambi, ataupun Arya Kamandanu. Masih banyak orang-orang yang bisa membantu Kakang Prabu. Itulah tindak Tribuana. Baru saja Paman Ramapati menghadap kepadaku. Dan Paman Ramapati mengusulkan suatu siasat. Siasat yang kuanggap kurang begitu terpuji. Siasat mengenai apa Kakang Prabu? Siasat untuk menyingkirkan Paman Nubusora. Prabu Kertarajasa Jayawardana kemudian menceritakan perihal usul Sang Ramapati. Putri Tripuana kelihatan kurang dapat menerima usul itu. Wajah beliau menjadi merah padam. Lalu, bagaimana tanggapan Kakang Prabu mengenai usulan itu? Aku belum berani memberikan kepastian Dinda Tribuana. Kukira usulan itu kurang tepat atau kurang manusiawi. Bagaimana aku bisa membinasakan keluarga Paman Nembusora? Ampun Kakang Prabu. Janganlah hendaknya Kakang Prabu menempuh cara-cara yang kurang baik. Kakang Prabu adalah pucuk pimpinan negeri Majapahit. Kakang Prabu menjadi tumpuhan harapan seluruh rakyat Majapahit. Jikalau Kakang Prabu sampai terpengaruh dan akhirnya menempuh jalan yang kurang baik, maka rakyatlah yang menjadi korban. Benar, Dinda Tribuana. Aku memang tidak boleh terpengaruh. Aku bisa memahami maksud Paman Ramapati. Sekalipun sudah tua, beliau seringkali memperlihatkan pikiran-pikiran yang cemerlang. Beliau memang ahli dalam bidang tata pemerintahan. Akalnya banyak. Dan beliau kaya akan siasat. Tapi Kakang Prabu, siasat yang diusulkan itu jelas licik dan kejam. Hamba benar-benar tidak dapat menyetujuinya. Kalau memang Kakang Prabu sudah memutuskan bahwa Paman Lembu Sora dan keluarganya harus dibuang ke Tulembang, janganlah hendaknya keputusan itu dirubah kembali. Kakang Prabu harus tetap teguh kepada keputusan sebagai pencerminan dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Majapahit. Kakang Prabu, harus tetap teguh berdiri membela keyakinan serta pendirian. Demikianlah harapan hamba Kakang Prabu. Baiklah, Dinda Tribuana. Terima kasih atas peringatanmu. Aku sendiri seringkali merasa bimbang. Setelah menjadi raja sekian tahun lamanya, rasa-rasanya tugas itu bertambah berat. Aku membutuhkan pengertianmu, Dinda. Aku juga membutuhkan pengertian dan perhatian dari istri-istriku yang lain. Akhir-akhir ini beban itu terasa sangat berat. Tanpa pengertian kalian, tanpa kehadiran kalian, rasa-rasanya aku tidak akan sanggup menanggung beban itu, Dinda. Kakang Prabu jangan berputus asa. Kami akan selalu mendampingimu, Kakang Prabu. Kita semua akan senantiasa berdoa Mohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Mohon petunjuk dari Sang Hyang Widi agar Kakang Prabu dapat berhasil memimpin Majapahit. Berhasil membawa Majapahit ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, Sang Ramapati sudah tiba di rumah kediamannya kembali. Ia segera menemui istrinya dan mengajaknya berbicara tentang perkara Lembu Sora ataupun Mahisa Taruna. Mereka berbicara di ruangan tengah. Aku harus menjalankan siasat ini, Nyai. Jika Lembu Sora tidak dapat disingkirkan, kita semua yang akan celaka. Bukankah Kakang Lembu Sora dan keluarganya akan segera diberangkatkan ke Tulembang. Aku sudah mendengar berita itu. Berita itu sudah semakin santer terdengar di kalangan istana, Kakang. Itu belum cukup, Nyai. Mengapa belum cukup, Kakang? Jika Kakang Lembu Sora dibuang ke Tulembang, artinya dia tidak akan mengganggumu lagi. Dia akan terus hidup di pengasingan dan tidak mungkin bangkit lagi menyusun kekuatan. Justru itulah yang kukhawatirkan, Nyai. Lembu Sora itu orang yang benar-benar berbahaya. Dia bisa hidup seperti kura-kura. Ditempatkan di air hidup. Di daratan dia juga bisa hidup. Pokoknya sebelum nyawa lembu Sora dilenyapkan, kekhawatiran itu masih tetap ada. Aku yakin, sekalipun lembu Sora dibuang ke atas langit, dia masih akan mampu menarik perhatian rakyat Majapahit. Tapi kalau dia sudah dimusnahkan berikut keluarganya, barulah aku merasa tenang dan lega. Barulah aku merasa tidak mendapat gangguan yang cukup berarti lagi. Tapi Kakang Ramapati, apakah perbuatan seperti itu tidak terlalu kejam? Hidup ini kejam, Nyai. Hidup ini keras. Apalagi bagi mereka yang tinggal di lingkungan istana seperti kita. Kita sendiri pun tidak tahu nasib apa yang menunggu di hadapan kita. Kalau kita tidak ingin dijegal, kita harus menjegal lebih dulu. Kalau kita tidak ingin disakiti, kita harus menyakiti lebih dulu. Kalau kita tidak ingin disingkirkan, maka orang-orang yang kita curigai harus kita singkirkan lebih dulu. Ah, sudahlah Nyai. Kau tenang-tenang saja. Aku akan bicara dengan Rawedeng. Ah. Iya, Gusti. Kau pasti sudah mendengar berita itu. Maksudku berita mengenai Lembu Sora dan keluarganya. Iya, Gusti. Hamba sudah mendengarnya. Uh, dan kabarnya Lembu Sora sudah bersiap-siap akan diberangkatkan ke Tulembang. Ada apa, Gusti? Lembu Sora dan keluarganya tidak boleh sampai ke Tulembang. Mereka harus dimusnahkan di tengah jalan. Uh, Maksud Gusti, siapa yang harus memusnahkan mereka? Begini Rawodeng. Kau harus dapat menghasut Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana. Dua orang itu adalah bekas anak buah Kebo Anabrang yang paling setia. Jika kau dapat menghasut mereka, membakar hati mereka, aku yakin mereka tidak mampu lagi menahan diri Maksud Gusti ingin menjebak Tumenggung Wilamarta dan Ki agar memusnahkan Lembu Sora berikut keluarganya di tengah jalan. Benar, Rawadek. Kau harus dapat menciptakan peluang untuk itu. Jika kau berhasil mempengaruhi dua orang itu, aku yakin Lembu Sora dan keluarganya tidak akan pernah sampai ke Tulembang. Nah, Rawading. Apa kau sanggup memikul tugas ini? Ah, hamba sanggup, Gusti. Tapi hamba akan membuat persiapan lebih dulu. Ya, buatlah persiapan sebaik-baiknya. Laksanakan tugas ini secara diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu. Dan kau harus dapat mengerjakan tugas ini secara halus. Jangan sampai kentara. Jika Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana terbakar hatinya, nah kau tinggal mengibas-ngibas saja. Dan selanjutnya hehe, <laughs> kau tinggal menggiring mereka mengambil jalan kekerasan. Nah, Rawading, laksanakan tugasmu dengan baik. Rawading mengucapkan sentiko yang artinya siap menjalankan perintah. Kemudian menyembah sebelum melangkah pergi. Sang Ramapati tersenyum tipis dan wajahnya dipenuhi oleh maksud-maksud yang serba hitam. Hahaha, <laughs> sakit pinggang, encok, rematik. Minum karong superfil, buang air kecil jadi lancar, dan sakit pinggang hilang. pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Thank you. Cawedeng. Silakan masuk. Hmm, silakan duduk Rawedeng. Ada apa ini? Tidak biasanya kau berkunjung ke rumahku? Eh, aku mempunyai sedikit urusan denganmu, Temenggung. Hah, urusan mengenai apa? Mungkin kau juga sudah mendengar berita itu, Temenggung. Eh, maksudku, berita mengenai Lembu Sora dan keluarganya. Ya, aku sudah mendengarnya. Katanya Lembu Sora dan keluarganya akan dibuang ke Tulembang. Bagaimana pendapatmu, Temenggong? Ah, maaf, Temenggong Wilamarta. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kita ini adalah sahabat. Ada baiknya kita sekali waktu bertukar pikiran, bukan? Benar, Raudeng. Menurut pendapatku, keputusan itu sungguh-sungguh kurang adil. Tapi konon kabarnya keputusan itu justru muncul setelah Gusti Ramapati yang mengusulkannya. Gusti Ramapati mengusulkan agar Lembu Sora dibuang ke Tolembang. Sebenarnya hanyalah demi menjaga agar jangan sampai terjadi kemelut di Istana Majapahit. Gusti Ramapati adalah benar-benar seorang pembesar kerajaan yang bekerja keras demi kewibawaan pemerintah Majapahit. Tapi menurut pendapatku keputusan itu sungguh-sungguh kurang tepat. Benar, Raudeng. Aku sendiri sebenarnya tidak puas. Lembu Sora sudah membunuh Gusti Kebu Anabrang di Sungai Tambak Beras. Bahkan dia sudah menyebabkan kematian Maisa Taruna. Seharusnya Lembu Sora dikumpancung, seharusnya kepalanya dipancangkan di tengah perampatan. Benar, Temunggung Wilamarta. Tapi apa yang kita harapkan itu tidak mungkin terjadi. Kecuali kita sendiri yang melaksanakannya. Apa maksudmu, Rabedeng? Eh, uh, begini, Temunggung Wilamarta. Aku datang ke rumahmu ini menjadi wakil dari orang-orang yang tidak puas terhadap keputusan Gusti Prabu Kertarajasa Cayawardana. Aku menjadi wakil dari orang-orang yang tidak puas dan menginginkan kematian Lembu berikut keluarganya. Karena itu Temenggung Wilamarta, kalau kau benar-benar masih setia kepada Gusti Kebuan Abrang dan ingin membela kebenaran serta keadilan, bertindaklah sekarang juga. Aku harus bertindak? Ya, bertindaklah. Peluang itu ada, kesempatan itu ada. Begitu Lembu Sora dan keluarganya keluar dari istana Majapahit, kau bisa membunuhnya di tengah jalan. Kau bisa memusnahkan mereka semuanya di tengah jalan, Tumenggung. <laughs> aku belum menjadi orang gila, Rabodeng. Bagaimana aku bisa memusnahkan Lembu Sora dan keluarganya? Aku masih ingin hidup dan bekerja di Majapahit. Ah, kau jangan bodoh, Temunggung Wilamarta. Tentu saja kau masih akan tetap hidup dan diperkenankan bekerja di Majapahit. Sebab ketahuilah Temenggung Wilamama, kalau kau mau menempuh jalan itu, Gusti Ramapati akan merestuimu. Apa? Gusti Ramapati akan merestui aku? Kau tidak perlu ragu-ragu lagi. Kau bisa mengajak Kiderpana atau siapa saja untuk melaksanakan pekerjaan itu. Bahkan kau bisa mengajak teman-temanmu yang lain, prajurit-prajurit Majapahit yang masih setia kepada Kebuah Nabrang untuk membasmi lembu sora dan keluarganya. Hmm, nanti dulu Rabdeng. Aku tidak ingin berbuat gegabah. Kau memang tidak perlu terburu-buru temenggung pak Kau bisa merundingkannya lebih dulu dengan kiter panas sahabatmu itu. Tapi, apa yang kukatakan baru saja tadi adalah benar adanya. Aku tidak berdusta padamu. Kalau memang kau benar-benar berniat membasmi keluarga lembu sora, kau akan mendapat restu dari Gusti Ramapati. Tapi ingat, kau tidak boleh gagal. Jika kau berhasil membunuh Lembu Sora dan keluarganya, kau akan mendapat bintang Jawa dari Gusti Ramapati. Dan kedudukanmu akan semakin mantap di istana ini. Eh, bagaimana Tumenggung Wilamata? Baiklah, kau tidak perlu menjawab sekarang. Tapi jawaban itu juga tidak bisa terlalu lama kutunda. tunda. Nah, Tumenggung Wilamarta. Aku pergi dulu. Baiklah, Rawadeng. Aku tidak perlu menunda-nunda jawaban. Aku akan melaksanakan pekerjaan itu. Kalau memang benar-benar Gusti Ramapati merestuinya, aku sanggup memusnahkan Lembu dan keluarganya. Aku akan segera menghubungi Ki Derpana. Bagus Tumonggong Wilamarta. Kalau kau membutuhkan prajurit-prajurit, katakan saja berapa jumlahnya. Aku sanggup mengumpulkan mereka. Nah, aku pergi temenggung Wilamarta. <laughs> Hmm, ini merupakan kesempatan yang sangat bagus. Aku harus segera menghubungi teman-temanku. Mereka semua pasti mendukung rencana pembunuhan ini. Mereka semuanya juga menaruh dendam kepada Lembu Sora. Kalau memang Gusti Ramapati merestui dan mau membantu, aku yakin Lembu Sora dan keluarganya bisa dimusnahkan. Temenggung Wilamarta segera bergegas meninggalkan rumah kediamannya. Malam itu juga dia berusaha menghubungi teman-temannya. Dan ternyata rencana itu disambut dengan cukup hangat. Memang, Tumenggung Wilamarta dan teman-temannya adalah bekas anak buah Kebo Anabrang yang sangat setia. Adakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular.